Mitra bisnis Koran Tempo menulis, Ketua DPR Marzuki Ali menilai calon presiden seharusnya jangan berlatar belakang pebisnis karena akan rawan politik kepentingan dan sulit memisahkan motifnya. Marzuki menepis anggapan bahwa pernyataannya merupakan sindiran untuk Ketua Umum Partai Golkar, Abu Rizal Bakri, yang telah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofian Wanandi. Pak Sofian, apa pendapat Anda mengenai hal itu? Ah, saya pikir nggak usah dengar lah ngomong Marjuki itu kan sudah dari dulu ya ngomongnya kan asal bunyi aja. Untuk apa kita bicara? Selama itu baik dari mana pun boleh datangnya. Boleh jenderal, boleh politician, boleh yang muda, boleh kiai. Selama itu baik buat bangsa kita dan dipilih oleh rakyat kan itu kita bisa terima. Nggak usah mesti dibatas-batasi. Kalau memang pengusaha itu nggak benar ya itu kan ada hukumnya. Dia mesti menjalankan undang-undang dasar. Dia itu kalau maling itu ditangkap. Jangan kayak sekarang ini nih. Lokasi kasih politician itu banyak yang maling semua juga. Apa itu yang kita mau juga? Apa hasilnya? Selama pemerintahan ini dikuasai berapa kali politician jadi presiden kita. Apa hasilnya? Tambah jelek juga kan. Jadi jangan disalahkan siapa profesinya. Pokoknya dicari yang terbaik dan dipilih yang terbaik. Itu yang saya pikir. Nah, kalau menurut Anda, apakah saat ini sudah kelihatan calon-calon yang bagus untuk menjadi presiden di 2014? Begini ya, kita terlalu pagi untuk bicarakan presiden kita di 2012 ini. Masih ada dua tahun lagi kok. Nanti tahun depan baru kita bicarakan dan kita cari yang terbaik. Ini untuk apa kita terlalu cepat, ya kan? Saya pikir ini semua bisa berubah. Bisa aja siapa mungkin yang muda tiba-tiba muncul. Siapa yang sangka bahwa dulu suatu bisa jadi presiden, SBY bisa jadi presiden. Nggak ada yang sangka tersangka kan. Itu baru terjadi cuma belum satu tahun sebelumnya. Ini juga begitu. Kenapa kita masih buru-buru percaya aja bahwa ini siapa yang akan terjadi, bahwa semua calon presiden itu pasti akan terjadi. Itu kan tak ada itu. Ini kan sebenarnya bunga-bunga politik aja yang kita jauh senanggapi gitu loh. Itu permainan orang-orang yang menurut saya boleh-boleh saja itu untuk permainan politik. Tapi bahwa dia terpilih dan siapa calon tetapnya nanti saya pikir baru nanti yang lebih serius. Karena tidak serius semua lah itu. Itu kan semua orang yang cari duit, tidak ada kerjaan juga. Saya pikir yang begini-gini, yang bikin-bikin analisa macam-macam. Saya pikir nggak perlu lah kita pusing. Kalau kita berusaha itu realistis aja, baru kita pikirkan serius tahun depan. Kalau sekarang kita anggap ini bunga-bunga aja lah. Kita baca-baca, kita ketawa-ketawa aja. Demikian Sofian Wanandi, saya Kiki Wijaya.